Dan kita masih membahas tentang kisah awal berhijrahnya para sahabat dan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama Abu Bakar siddiq radhiyallahu an. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa para sahabat mereka berbondong-bondong meninggalkan Makkah dan berhijrah menuju Al-Madinatun Nabawiyah. Sampai kemudian pada akhirnya tidak ada lagi yang tinggal di Makkah dari kaum muslimin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama segelintir dari kalangan para sahabat. Seperti Abu Bakar siddiq Umar bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Demikian pula Amir bin Fuhairah. Dan di antara para sahabat ada yang tertahan oleh orang-orang musyrikin yang menghalang-halangi hijrahnya mereka menuju ke Al-Madinah Nabawiyah. Lalu berkata Al-Hafidh Abu Al-Fida Imaduddin Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullah ta'ala وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah mempersiapkan perbekalannya beserta kendaraannya wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dari perbekalan dan kendaraan. Muntaziran mata ya'dhanu Allah azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam fil khuruj. Di mana beliau menunggu kapankah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk keluar meninggalkan Makkah menuju Al-Madinah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhijrah sampai datangnya perintah dari Allah Tabaraka wa taala. Sehingga beliau pada saat berhijrah menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala telah turun. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah fa umira bil hijrah. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah lalu kemudian beliau pun diperintahkan untuk berhijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira dalam surah al-isra ayat 80 maka ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan beliau mengatakan fa inni qad udhina li fil khuruj sesungguhnya telah diberikan izin kepadaku untuk keluar maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata as-sahaba bi abi anta wa ummi ya Rasulullah kalau begitu, aku yang akan menemani engkau. Ayahku dan ibuku menjadi tebusannya, wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Bahwa Abu Bakar Siddiq yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah dan disebutkan pula dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, "Man yuhajir ma'i?" Siapa yang berhijrah bersamaku? Kata Jibril, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq pun menemani Rasulullah itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم maka tatkala tiba malam di mana malam ini merupakan malam di mana orang-orang musyrikin mereka telah mengatur siasat yang tujuannya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah tidak berangkat menuju Madinah untuk berhijrah. Wa arsadu 'alal babi aqwaman maka mereka pun mengawasi memerintahkan beberapa kaum untuk mengawasi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kharaja alaihim qataluh apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya melalui pintu tersebut kepada mereka maka mereka pun siap untuk membunuhnya. Falamma kharaja alaihim lam yarahu minhum ahadun dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada mereka, yakni beliau keluar rumahnya, tidak seorang pun yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga dan memelihara kamu dari manusia. Waqad jaa fi hadithin annahu dharra ala ra'si kulli wahidin minhum turaban. Dan telah datang dalam satu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar beliau sempat meletakkan di atas kepala masing-masing mereka yang berjaga-jaga di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah meletakkan debu meletakkan tanah di atas kepala-kepala mereka dalam keadaan mereka tidak merasa dan mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar thumma khalusa ila baiti Abi Bakr radhiyallahu an setelah itu beliau keluar dan mendatangi rumahnya Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu fa kharaja min khawkhati min khawkhatin fi dari Abi Bakr daila Lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Keduanya pun keluar melalui Khawkhah. Khawkhah itu pintu kecil ya. Dia semacam pintu yang tidak ma'ruf, tidak biasanya melalui tempat tempat tersebut karena kecilnya. Seakan-akan itu seperti pintu rahasia keluar dari pintu tersebut di rumah Abu Bakar di malam hari. Wa qad istajara Abdullah bin Uraiqit Ad-Daili dan mereka pun yakni Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyewa Abdullah bin Uraiqit untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan Abdullah bin Raiqib adalah seorang musyrik. Namun dikenal dengan amanah. Sampai-sampai ketika orang-orang musyrikin pun yang ber, yang sekeyakinan dengannya menghendaki Rasulullah dan membunuhnya. Abdullah bin Uraiqid sama sekali tidak membocorkan rahasia di mana tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia seorang musyrik kita perhatikan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa masih tersisa di antara orang-orang musyrikin yang memiliki al-akhlaq al-karimah hanya saja akhlak yang mulia ini tidak memberi manfaat kepada mereka tanpa Islam seperti yang kita sebutkan sebelumnya Uthman bin Talha bin Abi Talha radhiyallahu anhu yang sebelumnya dalam keadaan musyrik mengantarkan Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk berhijrah dalam keadaan dia tidak mendekati sedikit pun mengganggunya sedikit pun tidak sama sekali padahal kalau dia mampu melakukan dia mampu melakukannya Namun begitulah di antara sebagian orang-orang musyrikin masih tersisa dari mereka orang-orang yang memiliki akhlak dan menjauhi hal-hal yang sifatnya mungkar dari fawahish meskipun sekali lagi bahwa ini semua tidak memberi manfaat tanpa Islam sebaliknya Demikian banyak bahkan dari mereka kaum muslimin yang jauh dari al-akhlaq al-karimah jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal mereka muslim dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia maka mereka pun menyewa Abdullah bin Uraiqid karena mereka mengetahui orang ini amanah. Wa kana hadiyan khirrita. Dan Abdullah bin Uraiqid ini dikenal sebagai seorang penunjuk jalan yang handal. Dikenal keahliannya. Mahiran bid ila ardil Madinah. Dia dikenal sebagai seorang yang mahir untuk menunjuk menjadi petunjuk jalan menuju ke Madinah. Wa aminahu ala dhalika. Dan keduanya pun percaya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhum. Percaya kepada Abdullah bin Uraiqid atas hal tersebut. Ma'a annahu kana ala dini qaumi. Padahal Abdullah bin Uraiqid ketika itu berada di atas agama kaumnya. وسلم إليه راحلتيهما dan keduanya pun menyerahkan kepada Abdullah bin Uraiqid kendaraan mereka berdua. Jadi Rasulullah akan bersembunyi bersama Bakar Siddiq, kendaraannya dititipkan kepada Abdullah bin Uraiqid wa wa'adahu ghara thawrin ba'da thalath. Dan keduanya pun menetapkan janji bersama dengan Abdullah bin Uraiqid di sebuah bukit namanya bukit yang di sana ada gua Thur. Ba'da thalathin setelah tiga malam. Ini perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan seorang yang musyrik ini. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa dalam hal-hal yang sifatnya urusan dunia yang apabila diketahui seorang musyrik punya amanah maka diperbolehkan untuk menyewanya dan boleh bekerja sama dengannya demikian pula halnya ketika seseorang berobat karena dia dalam keadaan sakit berobat kepada orang musyrik. Disebabkan karena diketahui bahwa dia memiliki amanah. Hal yang demikian diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ma diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Imam Ahmad bahwa Ibn Abbas mengatakan syara Aliun nafsahu wa labisa thawban Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib menyerahkan dirinya yakni dia membeli dirinya. Yang dimaksud membeli dirinya, yakni dia menjadi tebusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berangkat hijrah. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat maka Ali bin Abi Thalib siap untuk menjadi tebusan Rasulullah untuk tinggal di rumah itu. Walabisa thawban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib pun memakai pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mirip Rasulullah alaihi salatu wasallam. Thumma nama makanahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun tidur di tempat tidurnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kana al-musyrikuna yarmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang musyrikin mereka telah menunggu-nunggu mewanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan Rasulullah keluar Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albasahu burdah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memakaikan Ali bin Abi Thalib dengan pakaian burdah, sejenis pakaian luar yang berasal dari Yaman. Wa kanat Quraisyun turidu an taqtula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah kaum Quraisy, mereka pun menunggu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'alu yarmuna aliyan wa yarawnahu an sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun menunggu memperhatikan Ali mereka menganggap dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi terus mereka menyaksikan mereka melihat ke dalam rumah yang mereka lihat adalah Rasulullah padahal itu Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur wa qad labisa burdahu di mana Ali bin Abi Thalib telah memakai burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Aliun radhiyallahu anhu yatadawwar. Nah, ketika beliau Ali bin Abi Thalib ini tidur, maka Ali radhiyallahu taala anhu yatadawwar. Yang dimaksud tadawur ini ketika tidur uh, sering mengigau, teriak, mengigau sambil badannya itu tidak tenang gitu bolak-balik, bolak-balik terus. Ini yang membuat heran orang-orang musyrikin. Karena sepengetahuan mereka yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidur tidurnya itu tenang dan tidak tidak suka mengigau. Nah ini kok Ali bin Abi Thalib ketika tidur berteriak mengigau kemudian sering membolak-balikkan badannya setelah mereka memperhatikan ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Faqalu maka mereka pun mengatakan innaka lalaim innaka latatadawwar. Mereka mengatakan kamu ini betul-betul tercela. Kamu ini kalau tidur tadawur itu, suka ngigau dan teriak. Wa kana sahibuka tadawur. Sedangkan sahabatmu itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak tadawur ketika tidur Walaqad istangkarnahu minka. Kami mengingkari hal ini dari kamu. Ya, ini akhirnya terbongkar setelah mereka mendengarkan itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan disebutkan pula dalam kitab sirah Muhammad bin Ishaq rahimahullah taala beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi beliau mengatakan lamma ijtama'u ketika orang-orang musyrikin telah berkumpul Wafihim Abu Jahal bin Hisham di antara orang-orang musyrikin ada Abu Jahal bin Hisham faqala wa ala babih maka Abu Jahal ini pun karena dia sok jadi pemimpinnya orang-orang musyrikin ini maka dia berteriak yakni mengatakan kepada bawahannya di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara Rasulullah dalam rumah. Kata Abu Jahal, "Inna Muhammadan yaz'umu annakum in tabi'tumuhu ala amrih kuntum mulukal Arab wal Ajam." Thumma ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح Thumma bu'ithu min ba'di mautikum. Thumma ju'ilan lakum narun tuhraquna fiha. Kata Abu Jahal, sesungguhnya Muhammad menyangka bahwa kalian kalau mengikuti keinginannya, mengikuti perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menjadi raja-raja Arab dan Ajam. Maksudnya kalian akan menjadi mulia. Kemudian pada saat kalian mati, kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian dan kalian akan diberikan surga-surga untuk kalian seperti jannatul urdun namun jika kalian tidak melakukannya maka sembelihan untuk kalian ini kalian akan disembelih kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian kemudian ditetapkan untuk kalian neraka di mana kalian akan disiksa di dalamnya ini omongannya Abu Jahal dia mengucapkan dengan suara yang keras dalam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dari dalam. Ucapannya betul. Dia menukil apa yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwah beliau. Qala wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Fa akhadha hafnatan min at-turab fi yadihi. Beliau mengambil sejemput tanah di tangannya Thumma qala lalu kata Nabi ana aqulu dzalika anta ahaduhum. Memang saya yang mengatakan itu. Kamu salah seorang di antara penduduk neraka itu. Kamu salah seorang di antara penduduk neraka itu. Ini dia katakan kepada Abu Jahal dalam keadaan mereka semua tidak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar. Padahal baru saja tadi mereka itu melek semua. Subhanallah. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar tidak seorang pun yang melihat beliau. Wa akhadha Allah taala ala absarihim dan Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan-pandangan mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Fala yarawnahu. Mereka tidak melihat Rasulullah padahal mereka ini orang-orang yang sadar melek semua. Faja'ala yanthuru dzalika turab ala ru'usihim yang semakin menegaskan bahwa mereka betul-betul buta ketika itu Rasulullah menaruh tanah di atas kepala-kepala masing-masing mereka wa huwa ayat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat ini yakni dari surah Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim dan seterusnya sampai kepada firman Allah fa aghsyainahum fahum la yubsirun ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haulail ayat sampai selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat ini walam yabqa minhum rajulun illa waqad wada'a ala ra'sihi turaba dan tidak seorang pun dari mereka melainkan Rasulullah telah meletakkan tanah di atas kepala-kepala mereka. Thumman sarafa ila haitsu arada ayyadhhab. Kemudian setelah itu Rasulullah pergi kemana beliau hendak pergi. ini menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'atahum atin fima lam yakun ma'ahum. Namun tiba-tiba ada orang musyrik yang tidak gabung di sekitar rumahnya Rasulullah ini. Datang dari kejauhan orang ini ya datang mendatangi mereka yang berkumpul di depan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bersama mereka, bukan termasuk orang yang ditaruh tanahnya di atas kepalanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang musyrikin datang mengatakan pada mereka, ma ma tanzurun hahuna. Kalian nunggu siapa di sini? Apa yang kalian tunggu apa kalian? Kata mereka, kami menunggu Muhammad. Kata orang ini khayyabakumullah. Allah telah merugikan kalian. Qada wallahi kharaja alaikum Muhammad. Muhammad sudah keluar. Sudah meninggalkan kalian. Thumma ma taraka minkum rajulan illa wada ala ra'si turaba. Kemudian dia tidak meninggalkan, menyisakan seorang pun dari kalian melainkan dia sudah menaruh pasir di atas kepala-kepala kalian. Wan talaq li hajati. Setelah itu dia pergi untuk mencari kebutuhannya. Afama tarawna babikum? Kalian tidak mengetahui apa yang menimpa kalian sekarang ini? Begitu mendengarkan ucapan orang ini, fawadha'a kullu rajulin minhum yadahu ala ra'si. Masing-masing megang kepalanya, ya, untuk memegang apakah betul ada tanah di atas kepalanya. Setelah mereka megangnya ternyata memang betul semua ada tanah di atas kepalanya. Thumma ja'alu yatatalla'un fayarawna 'aliyan 'alal firash mustajian bi burdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masih belum percaya juga bahwa Muhammad telah keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Karena masalahnya mereka ini orang melek. Melihat tidak dalam keadaan tidur, sadar mereka. Masa mereka tidak melihat padahal mereka telah mengepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka pun masih belum percaya, maka mereka berusaha mengintip ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengintip, mereka melihat Ali di atas pembaringannya. Mereka menyangka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memakai burdahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pun mengatakan, Wallah, inna hadal Muhammad naiman. Demi Allah ini Muhammad masih tidur dia di atas pembaringannya. Alaihi burduhu, dia sedang memakai burdah. Falam yabrahu kadzalik hatta asbahu maka mereka terus saja seperti itu keadaannya sampai di pagi hari faqama ali radhiyallahu anhu anil firash lalu kemudian Ali pun bangkit dari tempat pembaringannya lalu kemudian mereka mengatakan wallah laqad kana sadaqana alladhi haddatsana oh berarti memang betul jujur itu orang yang memberitakan kepada kami lo baru sadar nah ya yang dihadapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Dan ini kebenaran ma'asyar ikhwa rahimakumullah. Nah, diriwayatkan oleh Ibn Hisham dalam As-Sirah dan Muhammad bin Ishaq rahimahullah taala yang meriwayatkan hadis ini beliau juga menyebutkan riwayat ini dengan at-tasrib tahdits dalam artian selamat dari tuduhan tadlis. Jadi ini awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma hasala fil ghar maka tatkala keduanya yakni Rasulullah bersama dengan Abu Bakar tiba di gua gua Thur itu. Dan gua Thur ini ya ikhwan subhanallah luar biasa tinggi sekali. Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kesungguhan yang luar biasa benar-benar disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma Allahu ala Quraisyin khabarahuma, maka Allah Subhanahu wa taala membutakan berita tentang di mana keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Falam yadru aina dhahaba. Mereka pun tidak mengetahui di mana kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Amr bin Fuhairah dan adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini maulanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang membebaskan Amir bin Fuhairah dari perbudakan yang sebelumnya dia adalah budaknya At-Tufail bin Sakhbarah. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan dari perbudakan. Beliau salah seorang sahabat yang mulia mengikuti peristiwa perang Badar, peristiwa Uhud. Dan beliau, meninggal pada tahun keempat Hijriyah. Beliau mati syahid dalam peristiwa peperangan di Bi'ru Ma'unah. Dan disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala ketika meninggal itu jasadnya diangkat oleh Jibril alaihissalam diangkat oleh para malaikat. Sampai-sampai di antara mereka bahkan yang membunuh, yang membunuh Amr bin Fahirah itu melihat jasad beliau itu terangkat. Dia melihat terletak di antara langit dan bumi. Nah, jasadnya Amir bin Fuhairah itu yang menyebabkan pembunuhnya ini pun masuk ke dalam Islam. Nah, dan kemudian setelah itu diletakkan oleh karena itu Amir bin Fuhairah dikenal sebagai sahabat yang dimakamkan oleh malaikat wa kana Amir bin Fuhairah yurihu alaihi maghanaman li Abi Bakrin Amir bin Fuhairah ini dialah yang yang memelihara kambing-kambingnya Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar bersembunyi maka yang mengurusi kambingnya adalah Amir bin Fuhairah dan juga kata para ahli sejarah tujuan Amir bin Fuhairah ini memelihara kambing Abu Bakar agar kemudian Amir bin Fuhairah ketika menggiring kambing-kambing tersebut menghilangkan jejak-jejak kakinya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dengan kambing-kambing tersebut merusak ada athar, ada jejak-jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum itu menjadi hilang sehingga tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Wa kanat Asma ibnatu Abi Bakrin tahmilu lahu mazzat ila al-ghar. Sedangkan Asma, anaknya Bakr Bakar Siddiq, itu membawakan bekal kepada keduanya ke gua Tur tersebut. Wa Abdullah bin Abi Bakar yatasamma'u ma yuqalu bi Makkah. Sementara Abdullah bin Abi Bakar itu mendengar, mencuri-curi berita yang tersebar di Makkah. Jadi masing-masing punya tugas, ya. Ada tugasnya sebagai intelijen, ada tugasnya, masya Allah ini dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dan uh, Gua Thur ya, itu kalau diperhatikan dari Makkah ini berlawanan arah dengan Madinah. Oleh karena itu orang-orang musyrikin ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, mereka berusaha mencari di mana keberadaan Rasulullah. Perkiraan mereka Rasulullah belum jauh. Namun kesalahan mereka ketika mereka mencari Rasulullah, mereka mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar itu di arah menuju ke Madinah. Ini juga siasat perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harbu Maka beliau mengambil jalan yang jalan ini bertentangan dengan jalurnya Madinah. Ya. Sehingga benar-benar orang-orang musyrikin mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Rasulullah SAW. Meskipun kemudian sempat mereka orang-orang musyrikin ini mencari dan berputar-putar di sekeliling Makkah sampai kemudian mereka sempat datang ke bukit Tur tersebut. Dan bahkan mereka sempat lewat di gua tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Thumma yadhabu ilaihima bidalik. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar ini setelah mendengarkan berita, dia yang menyampaikannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar fayahtarizani minhu sehingga Rasulullah dan Abu Bakar pun berhati-hati ya dengan apa yang terdengar dari berita-berita yang di Makkah tersebut maka mereka mempertimbangkan apa yang harus mereka hindari apa yang harus mereka lakukan apa yang menjadi taktik selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Al-Madinah Tayyib sampai di sini ayuhal ikhwah insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.